bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. bukan lagi Raja Majapahit. Akulah Raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-291 ini, didukung oleh para pemain, Benny sebagai kilat bahu, Ashari sebagai kalaba, Rifki sebagai rawis, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Jika Kusnadi sebagai Tunggal Dewi, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, Lanti sebagai Puya, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kilat bahu tertawa terbahak-bahak. Kilat bahu artinya gelang lengan. Memang laki-laki itu mengenakan gelangan lengan yang terbuat dari logam. Gelang itu mencengkram kuat otot-otot lengan kiri kanan kilat bahu, membuat laki-laki itu nampak lebih perkasa. Tiba-tiba kilat bahu berhenti tertawa. Apa katamu tadi, Kalabah? Kataku, kau jangan mengganggu kami. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Pergilah. Kalabah. Rupanya kau menaruh hati pada si gadis itu ya. Hati-hati anak manis. Gajah muda yang bodoh itu terlalu lemah untuk menjadi kekasihmu. Carilah laki-laki lain yang lebih kuat. Sehingga dia bisa melindungimu di tengah perjalanan. Kilat bahu. Kau memang bukan lawan tandingku. Kalau kau ingin mencari perkara, kau boleh menemui ayahku. Apa kakang kilat bahu? Hanya seekor gajah muda yang bodoh, Rawis. Hmm. kah itu, Kalaba? Kilat bahu. Kawanmu itu bermaksud mengganggu kami. Apa yang kau lakukan di sini? Kami hanya berjalan-jalan. Kami tidak bermaksud apa-apa. Rawis memandang tajam ke arah Kalaba. Rawis artinya kumis. Laki-laki itu memang memiliki kumis yang tebal di atas bibirnya. Selanjutnya dia tersenyum ke arah sahabatnya, Kilat Bahu, yang duduk di atas kuda di sebelahnya. Hmm. Untuk apa kita mengurusi bayi kemarin sore, Kilat Bahu? Ayolah, tak ada perlunya kita di sini. Ya, ya, ya, kilat Bahu, teman-temanmu itu sudah pergi. Mengapa kau masih di situ? Aku juga akan segera pergi, ke Kalabah. Kami banyak mempunyai urusan akhir-akhir ini. Tapi sebelum pergi, aku ingin mengirimkan pesan untuk ayahmu. Kalau ayahmu masih keras kepala, dia akan menghadapi kesulitan besar. Nah, aku pergi anak manis. <laughs> Kurang ajar sekali orang itu tadi. Kalabah, aku cici melihat wajahnya. Mereka memang sudah biasa berbuat begitu, Mayura. Mereka itu semua begundal-begundal aku lungayan. Dulu Kilat Bahu dan Rawis pernah menjadi sahabat ayahku. Iya, ayahmu pernah menceritakannya kepada kami. Saat itu, ayahmu masih menjadi pendekar jana pria. Iya, syukurlah. Kalau kau sudah mengerti. Ayahku itu memang aneh. Dia memang sering mengenang masa lalunya. Ketika dia masih menjadi pendekar tangguh. Seharusnya, ya, dia menyadari bahwa sekarang dia bukan apa-apa lagi. Perampok Budiman sudah pergi bersama usianya yang tua. Kalaba, kau tidak ingin menjadi perampok Budiman seperti ayahmu? Aku adalah Kalaba, bukan kibuyut Kalacika. Aku tidak ingin menjadi siapa-siapa. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Hmm. Kalaba, rupanya daerah ini banyak dihuni pendekar-pendekar yang senang berbuat ugal-ugalan. Ayo Kalaba, lebih baik kita kembali saja. Aku takut kakak Nawamal ini mencariku. Suatu saat nanti, aku ingin mengajakmu ke atas bukit sana, Mayura. Jalannya memang kurang nyaman. Kita tidak bisa membawa kuda. Tapi ya, pemandangannya dari atas puncak bukit Pinduhur bukan main indahnya. <laughs> Kau mau, Mayura? Kita pikirkan nanti saja, Kalaba. Aku belum bisa berjanji. Kau pasti akan senang jika berdiri di atas bukit Pinduhur sana. Ayo Kalabah, kita sudah terlalu lama pergi meninggalkan rumah. Hiya, hiya, hiya. Tunggu, Baruna. Tunggu. Dia pemuda yang baik, Yunda. Shh. Uh, ah, maaf, aku lupa. Uh, aku masih sering kali lupa bahwa kita sedang menyamar. Sekalipun dia seorang pemuda yang baik, kau harus tetap berhati-hati. Iya, Kak. Ya, memang. Kadangkala aku berlaku sembrono. Berlaku sembrono akan merugikan dirimu sendiri. Mayura? Iya. Apa sudah jelas? Orang-orang itu pendekar bayaran aku Bulungayan? Iya, Kak. Mereka sendiri yang mengatakannya begitu. Dua orang di antara mereka bernama Kilat Bahu dan Rawis. Uh, orangnya seram. Tingkah lakunya kasar. Suaranya juga kasar. Sepertinya mereka pendekar-pendekar yang buas dan berangasan. Memang sulit menghadapi orang-orang seperti itu. Kecuali kita mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Kita juga pernah belajar sedikit, Kak. Dulu waktu... Uh. Kau ini bagaimana? Hati-hati, Mayura. Aduh, mengapa aku selalu lupa ya, Kak? Maafkan kakak Naomal ini. Mayura, iya. ayo ikut aku sebentar. Kemana? Ikut saja, nanti kau akan tahu. Thank you. Diam-diam Putri Tunggadewi melangkah keluar ruangan bilik diikuti Putri Raja Dewi. Mereka berjalan mengendap di samping rumah Kibuyut Kalajiga. Malam memang sudah agak larut. Putri Tunggadewi terus melangkah menuju halaman belakang. Mereka menyeberangi ladang yang banyak ditumbuhi tanaman umbi-umbian. Setelah jarak mereka cukup jauh dengan rumah Kibuyut Kalajiga, Putri Tunggadewi berhenti Mau apa kita di sini? Tempat ini cukup sepi, bukan? Hmm. Nah, aku ingin berlatih ilmu kanuragan. Hmm. Dulu, kita pernah belajar ilmu kanuragan dari Paman Gajamada. Apa kau masih ingat, Mayura? Masih, tapi hanya sedikit-sedikit. Mari, kita coba memainkan beberapa jurus. Untuk apa, Kak? Untuk apa kita berlatih ilmu kanuragan? Kau sudah melihatnya sendiri, Mayura. Sekarang kita hidup di tengah-tengah manusia yang belum tentu berniat baik kepada kita. Kita hidup dalam dunia yang jauh berbeda dengan dunia istana. Barangkali kita akan seringkali menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya kita harus memperdalam ilmu kanuragan. Ayo, bersiaplah. Baiklah, tapi jangan bersungguh-sungguh ya, Kak. Awas, Nayura! Putri Tunggal Dewi menirkan adiknya dengan lincah. Putri Raja Dewi membuang tubuhnya ke samping sambil kakinya berusaha menjejak pundak kakaknya. Mereka segera bertarung dengan sengit. Dua-duanya lincah. Dua-duanya masih muda dan lincah. Tapi sepertinya Putri tunggal dewi lebih unggul, gerakannya lebih matang. Sedangkan Putri Raja Dewi nampak masih seringkali melakukan kesalahan. Mereka terus melatih dengan sungguh-sungguh. Mereka sama sekali tidak menyadari ada sepasang mata mengintai dari balik pohon rindang. Putri Dewi terkejut. Demikian pula Putri Raja Dewi. Dia segera melompat dan berdiri merapat ke tubuh kakaknya. Pada saat itulah muncul sosok tubuh seorang laki-laki dari balik pohon. Laki-laki itu melangkah dengan tenang menghampiri mereka. Oh, Paman Pranayam. Aduh, Paman membuat jantungku serasa mau pecah. Ah. Aku kira siapa? <laughs> Hebat sekali. Rupanya kalian berdua pernah belajar ilmu bela diri. Iya, kami pernah belajar dari Paman Gajah Mada. Uh, gerakanku bagaimana, Paman? Apa masih terlihat lamban? Gerakanmu sudah cukup bagus, Nawamalini. Uh. Eh. Kau juga, Mayura. Kalian hampir sama bagusnya. Sepertinya kalian berdua mempunyai bakat besar menjadi pendekar. Paman, ya. kami ingin memperdalam ilmu kanuragan. Benar, Paman. Kami ingin belajar ilmu kanuragan dari Paman Pranayam. Ayo, Paman, tolong ajari kami. Kami sanggup mengikuti segala petunjukmu. Ayo Paman Pranayam, ajari kami ilmu kanuragan. Tenang, tenang dulu. Jangan terburu nafsu. Ah, coba. Aku ingin tahu untuk apa kalian mau memperdalam ilmu kanuragan? Itu hmm? paman. Kakak Nawamalini ingin menjadi perampok budiman seperti Kibuyut Kacika. Hmm. Untuk apa menjadi perampok budiman? Ya, untuk menolong orang-orang miskin, paman. Untuk membantu mereka yang lemah dan hidupnya terlantar. Kalau kami tidak bisa ilmu kanuragan, bagaimana kami bisa menolong kaum yang lemah? Sementara kami harus berhadapan dengan pendekar-pendekar buas seperti begundal-begundal aku Bulungayan. Ah, uh, benar. Kau ingin memperdalam ilmu kanuragan, Nawamalini? Benar, Paman. Kami ingin menguasai ilmu kanuragan tingkat tertentu. Sekarang ini kami benar-benar membutuhkannya. Baiklah, aku bersedia mengajari kalian menggembleng kalian ilmu kanuragan. Tapi kita harus mencari tempat yang cocok untuk itu. Kalian sabar dulu. Aku akan mencari tempat yang aman. Dari siapa, Kalabah? Eh, uh, kau tidak melihat Mayura? Tidak. Apa dia tidak ada di kamarnya? Tidak ada. Ruangan biliknya kosong. Ruangan biliknya Nawa Malini juga kosong. Entahlah. Aku juga tidak tahu. Sejak tadi aku di ruangan belakang. Aku tidak melihat mereka sejak sore tadi. Hmm, di mana mereka ya? Kalaba meninggalkan ruangan belakang dia melangkah menyeberangi ruangan tengah, kemudian berdiri di depan pintu ruangan bilik ayahnya. Ayah? Ayah? Hmm, ayah juga tidak ada. Ruangan biliknya kosong. Wah, kemana mereka pergi? Kalaba kembali menutup pintu ruangan bilik Kipuyut Kalacika. Setelah itu dia melangkah ke halaman. Dia berhenti sebentar, nampak ragu-ragu. Tiba-tiba dia bergegas menuju pagedogan, tempat menyimpan kuda. Kalaba mengeluarkan seekor kuda berwarna hitam legam, kemudian naik ke atas punggungnya. Buya mengintip Kalaba dari sela-sela jendela ruangan biliknya. Mata gadis itu berbinar-binar, tapi menyimpan sesuatu penuh tanda tanya. Kalaba. Pemuda itu badannya tegap sekali. Rupanya juga tampan. Tapi sepertinya dia tertarik pada Tuan Putri Raja Dewi. Dia pasti belum tahu siapa sebenarnya Mayura itu. Ah, Kalaba. Seandainya saja dia tertarik padaku. Air sungai dan mengalir tenang di sela-sela batu. Di atasnya terdapat sebuah tebing yang cukup curam. Dan di atas tebing terhampar sebuah lapangan yang cukup luas. Di sanalah sekarang, di suatu tempat yang sunyi senyap, Putri dewi dan Putri Raja Dewi memperdalam ilmu kanuragan di bawah tuntunan pegel pranayam. Bekal Pranayam berdiri di bawah sebongkah batu padas yang menjulang tinggi, sambil terus mengawasi mereka yang sedang berlatih ilmu kanuragan. Cukup. Jangan diteruskan dulu. Cukup. Cukup sampai di sini dulu. Bagus. Bagus Nawamalini. Gerakanmu juga sudah cukup lincah Mayura. Tapi sepertinya kalian belum menguasai ilmu tata gerak yang baik dan terperinci. Itulah sebabnya, Paman. Kami ingin memperdalam ilmu kanuragan dari Paman. Selama ini, kami hanya memperoleh sedikit saja pelajaran ilmu kanuragan dari Paman Gajah Mada. Apa yang telah diberikan Kakang Gajah Mada cukup baik. Sekarang aku tinggal menambah saja pelajaran itu. Eh, uh, begini Nawamalini dan kau Mayura. Iya, Paman Pranayam. Kuperhatikan selama berlatih tadi, Kalian cepat merasa lelah. Setelah sepuluh jurus berlalu, kulihat gerakan kalian mulai menjadi lamban. Mengapa bisa begitu, Paman? Karena kalian tidak menguasai ilmu pernapasan. Nah, ilmu itulah yang akan kuberikan kepada kalian sekarang. ilmu pernapasan Putri dewi dan Putri Raja Dewi baru kali ini mendengar ada ilmu pernapasan dalam tata gerak ilmu kanuragan. Prana yang membawa mereka duduk di atas pungkah batu, dan dia pun mulai menjelaskan apa itu ilmu pernapasan. Mereka tidak tahu, mereka sama sekali tidak menyadari ada sepasang mata mengintai dari balik rimbunan semak belukar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.